kapan satu Dhul Hijjah itu tiba. Dan puasa Arafah adalah di tanggal 9. Bukan tanggal 9 di waktu orang wukuf di Arafah. Ini adalah pembahasan lain. Puasa Arafah adalah di tanggal 9 dan wukuf di Arafah adalah tanggal 9 bukan tanggal 9 Allah di wukuf Arafah. Artinya mungkin berbeda. Orang wukuf di sana mungkin kita mundur, kita maju. Kita ngikuti tanggal hilal masing-masing. Jadi bukan bukan bukan bukan langsung menjadi kaidah kalau oh, sekarang standarnya adalah orang wukuf di Arafah. Oh, tidak begitu. Semuanya punya hilal masing-masing. Kalau hilal kita terbit lebih dahulu, berarti kita puasa tanggal 9 lebih dulu daripada orang yang wukuf di di Arafah. Sebab kita memiliki matla' yang berbeda-beda. Ada sebagian orang harus menyamakan dengan yang ada di Mekah. Sebab kaidahnya adalah wukuf di Arafah dan puasa Arafah adalah tanggal 9, bukan tanggal 9-nya adalah di wukuf Arafah atau di puasa Arafah. Jadi puasa Arafah, wukuf di Arafah adalah tanggal 9. Kapan tanggal 9 kita wukuf di Arafah? Seandainya Mekah bisa dipindah ke sini ya tanggal 9, cuman nggak bisa kan? Tapi kalau puasa, orang bisa di mana-mana berpu berpuasa. Misalnya orang di Irian Jaya sana tak taunya menemukan tanggal 9 ya adalah hari Rabu, ya puasa hari Rabu. Tak taunya di Mekah adalah hari Selasa, ya Selasa. Sesuai dengan kapan hilal itu terbit baru diikuti setelah itu dan tidak usah sok lebih hebat dari para ulama lalu mengatakan selagi koidahannya adalah wukuf di Arafah kalau sudah wukuf di Arafah berarti yang benar itu kita harus puasa oh, enggak semuanya punya hari masing-masing sesuai dengan hilal yang dilihat waktu itu baik ini saja